Kita kembali berjumpa. Tema yang sedang kita bahas masih tentang khusyuk. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kiat meraih kekhusyuan. Sekarang kita masuk ke samaratul khusyuk, buah dari kekhusyuan. Kalau orang sudah khusyuk, baik dengan makna khusus, khusyuk di dalam ibadah, seperti di dalam sholat, baca Al-Quran, zikir, berdoa, ataupun khusyuk secara umum, tidak hanya di dalam sholat, juga di luar sholat. Kita sudah terangkan makna khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbih bil khudu wa tadallul yaitu sikap hati di hadapan Allah yang selalu tunduk dan merasa hina atau rendah di hadapan Allah. Makanya berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-khusyu' yatadhammanu ala maknayain Khusyuk itu mencakup dua makna. Dua-duanya harus tercakup. Yang pertama adalah al-khudu wa tadallul. Khudu, tunduk, patuh dan tadallul. Tadallul itu merasa rendah hina di hadapan Allah. Yang kedua as-sukun wa tu'maninah tenang dan tentram, nyaman. Ini bisa dilakukan di luar sholat termasuk di dalam sholat. Orang yang sudah khusyuk sikapnya, maka dari kekhusyuannya lahir banyak faidah, banyak keuntungan dan anugerah. Apa sajakah faidah atau buah dari kekhusyuan pertama tardus syaitan wal qadha ala hawajisin nafas buah atau faidah yang pertama dari kekhusyuan adalah bisa mengusir setan laknatullahi alaih dan bisa mengendalikan susah terjemahannya. Bahasa Sunda, orang Sunda mengatakan gerentes nahate. Gerentes itu apa ya? Bisikan gitu. Was-was yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran itu kan selalu seringkali liar tak terkendali seringkali dimanfaatkan oleh syaitan laknatullahi alaih. Nah, ini yang menyebabkan syaitan leluasa mengendalikan hati fikiran manusia. Di dalam Al-Quran surah An-Nas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas yaitu bisikan setan yang selalu berbisik dalam hati qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas min syarril waswasil khannas dari kejahatan waswas -was. Was-was ini kata Imam Al-Qurtubi bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati dan pikiran tanpa terdengar apapun di telinga. Enggak ada suara di telinga, ujug-ujug aja. Ujug-ujug ini bahasa Sunda. Ujug-ujug aja muncul di dalam hati dan pikiran. Al-Khannas, nah, Khannas itu artinya yang selalu bersembunyi. Khannas, sigat mubalaghah. Khannas dari khanasa bersembunyi. Pelaku atau subjek yang bersembunyi khanis. Kalau bersembunyi terus-terusan khannas. Dia muncul ketika ada kesempatan. Ketika kesempatannya itu tertutup, dia bersembunyi. Para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibn Kathir ketika menjelaskan makna Al-Khannas Iza ghafal al-insan Kalau manusia itu lalai Si syaitan beraksi Waswasa alaihi syaitan Setan memasukkan bisikan waswas. Wa idza dzakarallaha kalau orang itu zikir kepada Allah khanasa, si setan lari untuk bersembunyi. Menunjukkan zikir adalah pengusir setan. Orang yang khusyuk kembali kepada ke, makna kekhusyuan secara umum tadi Khusyuk itu sikap hati yang selalu tunduk, taat, patuh, merasa rendah di hadapan Allah. Yang itu merupakan inti dari zikir dengan hati. Maka setiap kali orang khusyuk pasti sedang berzikir kepada Allah. Zikir ini salah satu buahnya adalah lahirnya kekhusyuan. Maka saat itu setan menyingkir. Saat itu setan menjauh. Saat itu setan tidak bisa mendekat. Dari sinilah kita mengetahui salah satu buah dari kekhusyuan adalah terusirnya setan dan terkendalikannya bisikan-bisikan di dalam hati. Berkata mu'alif fal khatarat wal wasawisul lati ta'ridu lil min hawajisin nafs wasawas wa wasawisis syaitan tusbilul qalb wal khushu khudulul qalbi bi kulliyatihi Fasahibul qalbil khashi la yajidu syaitanu tariqan ilaih. Bisikan dan waswas was dari syaitan yang selalu masuk ke dalam hati manusia itu membuat hati sibuk. Dan syaitan akan membisikkan perkara yang buruk tentang dunia, tentang kesenangan kehidupan walaupun itu dilarang oleh Allah yang penting menyenangkan hati pikiran sibuk dengan hal tersebut maka kekhusyuan yang merupakan tunduknya hati secara keseluruhan mengakibatkan kondisi hati menjadi terkendali sehingga orang yang hatinya khusyuk Setan tidak memiliki akses untuk menguasai hati seperti itu Apalagi kekhusyuan lahir dari zikir dia Ketika berzikir menyebut nama Allah Setan langsung pergi sejauh-jauhnya Oleh karena itu disebutkan Qala ba'du ahli ilmu, Berkata para ulama' Man khasha'a qalbuh lam yaqrub minhu syaitan. Siapa orang yang hatinya khusyuk, setan tidak akan berani untuk mendekat. Inilah faidah pertama dari kekhusyuan. Bisa mengusir setan dan mengendalikan bisikan-bisikan hati untuk difokuskan kepada sesuatu yang bermanfaat untuk difikirkan oleh hati kita. Kedua, buah kedua dari kekhusyuan adalah arif rifatu wa ulul manzilah Kemuliaan Dan tingginya kedudukan Kenapa demikian? Karena orang yang khusyuk adalah orang yang tawadu karena Allah. Kalau nggak tawadu nggak khusyuk. Karena salah satu makna kekhusyuan tadi al-khudu wa tadallul baina yadayillahi azza wajalla, Tunduk dan merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Dan Kerendahan hati ini namanya tawadu. Siapa orang yang tawadu? Allah akan muliakan dia. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajat dia. Allah akan muliakan dia. Apa maknanya? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau fihi wajhan. Di dalam hadis ini ada dua makna, dua penjelasan. Penjelasan pertama yarfa'uhu fid dunya wa yuthabbitu lahu tawadhu'ihi fil qulubi manzilatan wa yarfa'uhu Allahu 'indan nas wa yujillu makanah. Mana pertama? Allah akan angkat derajat orang tawadu itu di dunia. Allah akan memantapkan kedudukan mulia dia di dalam hati manusia karena ketawaduannya. Orang yang low profile gitu, yang tawadu, yang rendah hati disukai banyak orang kan. Orang semua respect. Orang semuanya menghargai, menghormati, memuji. Itu realistis. Sesuatu yang memang terjadi dalam realita. Kata Imam an nawi yang pertama orang itu akan dimuliakan di dunia. Orang itu akan memiliki kedudukan khusus dalam hati orang-orang pada umumnya karena ketawaduan dia wa yarfa'uhu Allahu 'inda nas wa yujillu makana lalu Allah mengangkat orang itu dalam pandangan manusia dan memuliakan kedudukannya ini makna pertama yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi wasani makna yang kedua al-muradu thawabuhu fil akhirah warafuhu fiha bitawadhuhi fid dunya maksud ditinggikan derajat adalah diberikan pahala yang banyak untuk di akhirat nanti karena ketawaduan dia di dunia Allah sering menyebut pahala dengan sebutan rif'ah seperti ayat Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sebab ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab Fadlul Ilmi dikutip ayat ini yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu lalu Imam Ibn Hajar menjelaskan Rif'atul darajat likathrati thawab ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala makin banyak pahala makin tinggi derajatnya di akhirat Makanya pahala seringkali diungkapkan dengan kata darajat. Dalam hadis banyak, di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innal muslima" Sesungguhnya seorang muslim yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam seorang muslim dalam riwayat lain al muslimul musaddad seorang muslim yang musaddad musaddad itu artinya sederhana simple maksudnya sederhana dalam ibadah tidak terlalu rajin ibadahnya dia hanya yang fardu saja yang sunnah sering ditinggal. Itu disebut musaddad. Al-muslimul musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sawamil qawam. Seorang muslim yang sederhana dalam hal ibadah, pas-pasan dalam hal ibadah. Kalau pas-pasan nggak kurang berarti kan tidak meninggalkan kewajiban. Yang sunnah suka ditinggalkan dan tidak dosa meninggalkan yang sunnah. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya dia bisa mencapai derajat sawam dan kawam. Sawam itu ahli saum. Orang yang saum kan soim. Tapi kalau rajin saumnya sawam. Disebut sigat mubalaghah dalam bahasa Arab. Orang yang sholat qaim, sholat malam. Kalau sholatnya terus susam, qawam. Seorang muslim yang musaddad dengan kemuliaan akhlaknya dia mampu meraih derajat ahli saum dan ahli tahajud. Makna derajat di sana adalah pahala. Dan banyak lagi hadis lainnya yang menjelaskan bahwa ketinggian derajat itu karena pahala. Makanya berkata Imam An-Nawawi ketika menerangkan tidaklah seorang hamba tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya maknanya adalah akan Allah berikan pahala yang banyak di akhirat karena itulah maka derajatnya tinggi. Tingkatan surga yang diperoleh oleh orang mukmin di akhirat sangat tergantung kepada banyak sedikitnya pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Pahala-pahala kebaikan bisa menghapus dosa. فأما من ثقلت موازينه فهو fi عيشة راضية Orang yang berat timbangan amal kebaikannya dosanya ada tapi ringan dosanya. Lebih berat timbangan kebaikannya. Dengan kata lain pahalanya lebih banyak dari dosanya. Maka pahala ini menghapus sebagian dosa. Kalau dihitung dengan angka umpamanya pahala seribu, dosa sepuluh. Diambil sepuluh pahala untuk menebus sepuluh dosa, habis dosa saldo pahala tinggal 990. Ini yang menentukan derajat ketinggian dia di surga. Makanya berkata Imam Ibn Hajar, rifatul darajat likathratis sawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi derajat. Dan salah satu di antara penyebab orang ditinggikan derajat adalah tawadu karena Allah. Dari sini maka kita bisa mengambil satu faidah agung dari hadis ini. Siapa yang tawadu karena Allah, Allah angkat ang, akan angkat derajat kemuliaan dia maknanya. Siapa yang tawadu? Pertama, tawadu melahirkan pahala yang banyak. Makna kedua, tawadu adalah sifat mulia yang mengundang turunnya hidayah Allah untuk beramal soleh. Jadi amal soleh itu lahir pahala yang banyak. Lawan dari tawadu takabur. Merasa diri besar, merasa diri tinggi. Maka takabur sebaliknya. Takabur ini penghalang hidayah. Kenapa dahulu para nabi dakwah yang menentang dakwah para nabi rata-rata orang kaya, orang yang berkuasa karena ketakaburan. Takabur dengan kekuasaannya, takabur dengan kekayaannya, takabur dengan banyaknya pendukung dan pengikut, ditolaklah dakwah. Takabur itu pula yang menyebabkan iblis laknatullahi alaih tidak mau taat kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Sujud semua malaikat. Iblis nggak mau. Aba, dia enggan. Dia menolak. Wastakbara dan takabur. Takabur ini yang menjadi penyebab Penyebab apa? Penyebab dia menolak perintah Allah. Takabur ini sumber kedurhakaan. Ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka antas sudah id amartuka?" Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Apa dia bilang? Jawabannya, mencerminkan ketakaburan dia. Ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ditolaklah perintah Allah. Tahu resikonya? Tahu. Durhaka. Demikian juga Fir'aun dan bala tentara Bukan enggak yakin dengan kebenaran dakwah Nabi Musa. Yakin. Tahu benar. Hatinya meyakini. Tapi ditolak. Karena apa? Merasa diri tinggi. Allah membongkar hati Fir'aun yang Allah jelaskan dalam Al-Quran wajahadu biha wastaiqanat sa'angfusuhum zulman wa Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa wastaiqanat sa'angfusuhum padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya Kenapa yakin benar tapi ditentang? Zulman wa uluwa karena kezuliman dan karena kesombongan, ketakaburan. Jadi takabur ini lawan dari tawadhu. Itu menghalangi hidayah. Itu yang berani menentang kebenaran. Kalau tawadhu sebaliknya, pengundang hidayah. Makanya diangkat derajat. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man tatawwala ta'azuman Allah azza wa jalla wa man tawadha'a lillahi takhashuan Allah Siapa orang yang sombong karena merasa dirinya agung man tatawwala ta'azzuman Siapa orang yang angkuh yang sombong ta'azzuman karena merasa dirinya agung dirinya mulia Allah taala Allah akan merendahkan dia Allah akan hinakan dia pada saat yang tepat sebaliknya man tawadhu'a lillah takhashu'an siapa orang yang tawadhu karena Allah karena sikap khusyuknya rafa'ahullah Allah akan angkat derajat kemuliaan dia dunia sampai ke akhirat Inilah buah kedua dari kekhusyuan. Buah pertamanya bisa mengusir setan dan mengendalikan bisikan hati. Yang keduanya adalah ditinggikan derajat dunia dan akhirat. Berkata Imam An-Nawawi, "Waqad yakunul muradul wajhaini ma'an fid dunya wal akhirat. Dari dua makna tadi, Allah akan muliakan orang yang tawadu di dunia dan di akhirat maknanya adalah kedua-duanya dunia akhirat Allah akan muliakan karena ketawaduan dan tawadu salah satu makna yang terkandung dalam kekhusyuan makna khusyu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wat tadhallul sikap hati di hadapan Allah dalam bentuk khudu' dan tadallul tunduk, patuh dan menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Buah ketiga dari kekhusyuan husulul falah. Teraihnya kebahagiaan. Apa makna falah? Al-falah tahsilul matlub wan najatu minal marhub. Falah itu bahasa kita sukses. Bahasa kitanya berhasil. Bahasa kitanya bahagia. Definisinya falah itu adalah meraih apa yang diinginkan, diimpikan, dicita-citakan dan selamat dari semua yang tidak disukai. Itu sukses itu berhasil. Itulah bahagia. Salah satu penyebab bahkan menjadi penyebab pertama teraihnya kebahagiaan adalah khusyuk di dalam sholat. Ini rahasia ilahi yang Allah bongkar kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan ayat yang kedua Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sungguh telah berbahagia orang-orang mukmin di sini memakai fi'il madhi yang diawali oleh qad fi'il madhi itu kalau bahasa Inggrisnya past tense. Kata kerja bentuk lampau telah qad afla sungguh telah berbahagia. Siapa? Orang-orang mukmin. Padahal kebahagiaannya belum. Minimal sebagian dari kebahagiaannya belum karena di akhirat. Kalau sesuatu yang belum tapi diungkapkan dalam ungkapan dalam bentuk fi'il madhi atau past tense artinya pasti pasti berbahagia orang-orang mukmin siapa lalu diterangkan beberapa karakter orang mukmin yang menyebabkan dia bahagia atau sukses. Dan yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sebelum yang lain-lain, sebelum alladzina walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Penyebab orang mukmin bahagia itu banyak, tapi yang pertama khusyuk dalam salat. Maka berkata muallif fa wasafahum bil falahil muhaqqaq wa ja'ala awwala awsafihim allati nalu bihal falah khusyu'uhum fis shalah Allah menerangkan bahwa orang-orang itu akan meraih kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya. Dan Allah menjadikan penyebab pertama yang menyebabkan orang mukmin meraih kesuksesan atau kebahagiaan itu adalah kehusuan mereka di dalam sholat. Maka berkata seseorang kepada Al-Hasan bertanya. Kata orang itu Ausini. Berikan wasiat kepadaku. Menjawablah Hasan, menjawablah Hasan, Al Hasan bukan Hasan. Al Hasan berkata, Al Hasan berkata, rattib lisanaka bi dzikrillah wa naddi جفونك بالدموع من خشية الله فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه Wasiat Al-Hasan kepada orang ini adalah basahkan selalu lisanmu dengan zikrullah. Selalulah berzikir. Wa naddi jufunaka bidumi min khasyatillah Basahkan kelopak matamu dengan air mata Karena takut kepada Allah Ini khusyuk Kalau kamu dengan kalau kamu demikian hampir mustahil seluruh kebaikan yang kau minta kepada Allah akan ditolak dari dirimu mustahil artinya nanti doanya keinginan hajat kita kepada Allah nyaris akan dikabulkan seluruhnya berdasarkan hal itulah maka berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih Faman kana bihadihil mathabah Hasalalahu matlubahu min rabbihi tabaraka wa ta'ala Fa'akramahu wa qarrabahu Siapa orang yang demikian keadaannya Yang khusyuk tadi Maka Allah akan berikan semua yang diinginkannya Allah akan muliakan dia dengan hal itu dan Allah akan dekatkan orang itu kepada dirinya inilah buah yang ketiga dari kekhusyuan yaitu apa? Terakhirnya kebahagiaan kesuksesan yang hakiki dan sudah dijelaskan tadi bahagia itu adalah husulul matlubah wan najah minal marhub teraihnya semua yang diinginkan dan selamatnya dari semua yang ditakuti atau yang tidak disukai seluruh yang diinginkan oleh manusia Allah sediakan di surga dengan kadar yang paling sempurna. Coba apa sih yang kita inginkan dari kehidupan? Bukan uang, kekuasaan atau jabatan itu mah alat. Yang yang yang yang diinginkan oleh seluruh manusia dalam kehidupan adalah makanan dan minuman. Uang, kekuasaan itu alat untuk meraih itu, ya. Kemudian juga pelampiasan hasrat kepada lawan jenis yang membuat nyaman karena ikatan pernikahan yang sah. Semua itu disediakan di surga dengan kadar yang paling sempurna. Seluruh makanan, minumannya, kelezatannya tidak ada duanya seluruh makanan yang ada di dunia akan disediakan di akhirat selama itu kita inginkan. Allah Azza wa Jalla menyatakan walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Di dalam surga disediakan apapun yang kamu inginkan. Apapun itu. Baik berupa makanan, minuman, Termasuk ada orang yang merasa puas bahagia bukan oleh makanan, oleh minuman tapi dengan selesainya dia melakukan pekerjaan yang memuaskan. Orang programmer umpamanya dipesan memprogram sesuatu, dia kerjakan selesai dengan sempurna. Puas melebihi kesenangan dari bayaran yang dia peroleh berupa uang. Dia dibayar gede dengan uang itu. Senang ya senang, tapi dia lebih puas lagi melihat pekerjaannya sesuai dengan harapan. Petani setelah dia itu menggarap sawah dengan cucuran keringat dan air mata, belepotan dengan kotoran berupa lumpur tanah. Keluar uang, keluar keringat, keluar tenaga. Setelah panen berhasil melahirkan hasil panen yang luar biasa melimpah, melebihi dari harapan. Puas. Ada kepuasan di di samping keuntungan dari panen berupa padi yang melimpah nanti dijual sebagian jadi uang ya itunya membahagiakan tapi lebih bahagia lagi dengan hasil kerjanya yang berhasil ada orang yang bahagia dengan itu itu juga bisa terjadi di surga sehingga pernah kita membahas ketika menjelaskan tentang keindahan surga. Al-Jannatu Wannar Pernah kita bahas kitab itu. Ada seorang sahabat ya Rasulullah, apakah di surga kita bisa bertani? Kata Nabi saw. Ya. Seorang petani minta kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin bertani." Oleh Allah diizinkan? Ya diizinkan. Saat itu dia bertani, mencangkul, menanam, ya. Saat itu tumbuh dengan subur, saat itu juga panen melimpah, dia puas. Sampai sahabat yang lain menyatakan, oh ini pasti ini orang Madinah. Karena hanya orang Madinah yang bertani, di luar itu tidak. Jadi walahum fiha ma tashtahi anfusuhum semua yang diinginkan oleh manusia ada di surga meraih itu adalah kebahagiaan sebaliknya seluruh yang tidak diinginkan seluruh yang ditakuti oleh manusia ada di neraka dengan kadar yang berlipat dibanding apa yang dialami di dunia. Maka orang yang sudah selamat dari api neraka dan bisa masuk surga itu kesuksesan yang hakiki. Sebelum itu teraih nggak bisa dikatakan sukses. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah sukses telah bahagia. Itulah kesuksesan yang hakiki. Qad aflahal mu'minun. Pasti berbahagia, pasti sukses orang mukmin. Salah satu penyebabnya alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Ya. Inilah buah yang ketiga dari kekhusyuan. Buah keempat annahu yurithu sahibahu mahasinal akhlaq. Islam itu antara satu aspek dengan aspek lain berkaitan secara erat nggak bisa dipisahkan. Khusyuk melahirkan akhlak yang mulia. Khusyuk itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, bisa memperkuat ukhuwah islamia persahabatan, pertemanan. Dari khusyuk tuh. Dampak sosial dari khusyuk itu luar biasa. Sebaliknya ketidakhusyuan melamun di dalam sholat memberi dampak buruk secara sosial. Lahirnya pertengkaran, permusuhan, kebencian di antara sesama muslim, salah satunya lahir dari ketidakkhusyuan di dalam sholat. Makanya pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau sholat, beliau itu menegaskan agar sholat rapat dan lurus sawu sufufakum luruskan saf-saf kalian dalam satu hadis sebutkan atas taswiyata sufuf min tamamis sholat karena lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat lalu Nabi menyatakan fala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum jangan kalian bengkok-bengkok renggang bengkok di dalam menyusun saf yang satu ada yang lebih maju, yang satu ada yang lebih belakang. Tidak lurus, tidak rapat. Fatakhtalifu qulubukum lalu hati-hati kalian nanti ikhtilaf. Salah satu penyebab ikhtilaf yang terjadi di kalangan manusia dalam kehidupan sosial dampak buruk dari tidak beresnya soft dan beresnya soft tanggung jawab imam penuh tuh. Imam jangan lu mulai sebelum rapat dan lurus tuh. Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyusun saf para sahabat taubahnya seperti menyusun anak panah beres. Pas beliau satu saat sudah melihat lurus, pas mau takbir dilihat ada orang yang menonjol dadanya. Fulan takhar Hai hey, fulan, mundur kamu. Pas mau ngangkat tangan. Tidak jadi. Mundur, mundur. Setelah mundur lurus baru takbir. Jadi dampak benarnya sholat besar sekali kepada kehidupan sosial. Salah satunya kekhusyuan, melahirkan kemuliaan akhlak, kekhusyuan dalam sholat. Apa kaitannya antara khusus dalam sholat dan akhlak dengan kehidupan sosial? Jelas. Orang yang sholatnya khusyuk berdampak kepada akhlak, kepada perilaku. Inna, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari akhlak yang buruk. Fahsya dan mungkar itu akhlak yang buruk. Perbuatan keji, perbuatan mungkar itu akhlak yang buruk. Orang yang memiliki akhlak buruk lalu sholatnya khusyuk itu berubah, akhlaknya menjadi baik. Maka ketika orang sholat tapi akhlaknya tetap buruk, bukan dapat pahala. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun Celaka tuh orang-orang yang sholat itu orang yang sahun An Lalai dari tujuan utama sholat Tujuan utama sholat Tanha anil fasyai wal munkar Lalai dari hal setelah sholat Mungkar lagi, kecil lagi Setelah sholat dosa lagi, maksiat lagi Setelah sholat nyinggung orang lagi Menyakiti orang lagi Mengambil hak orang lagi Fawailul muslim itu selaka tuh orang yang sholatnya kayak gitu. Dan lalainya orang itu dari tujuan sholat tanha anil fahsya wal munkar itu karena ketidakkhusyuan dalam sholat. Tidak khusyuk dalam sholat mengakibatkan seusai sholat akhlaknya tidak berubah. Jadi idealnya salat yang khusus melahirkan apa? kemuliaan akhlak. Itu pertama. Kedua, di dalam solat ada komitmen untuk tidak menyakiti orang lain. Assalamu alayna wa ala ibadillahis Termasuk rukun terakhir dari solat apa? Assalamualaikum Assalamualaikum Keselamatan atas kalian di kanan dan kiri Apa maknanya? Ini tidak semata-mata doa Tapi komitmen Ketika para ulama mensyarah makna Assalamualaikum Banyak Pertama memang doa Semoga keselamatan Makna keselamatan Semoga kalian terhindar dari keburukan Lahir batin, dunia akhirat perkara dunia ataupun perkara agama. Itu salah satu makna. Yang kedua, assalamualaikum maknanya antum salimuna minni wa ana salim minkum. Kalian selamat dari gangguanku, aku juga selamat dari gangguan kalian. Kalau kita umpah berjumpa dengan ikhwan, ikhwat dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan, assalamualaikum. Ini bukan sekadar apa gaya hidup. Adab ketika berjumpa enggak. Hayati mana? Pertama doa. Semoga kalian terhindar dari semua keburukan, selamat dari semua yang tidak disukai. Yang kedua, anta salimun minni wa ana salimun minka. Engkau akan selamat dari gangguanku, gangguan lisanku ataupun perbuatanku, aku juga demikian. Komitmen itu. Makanya aneh kalau sudah mengatakan Assalamualaikum lalu menggibahi, lalu memfitnah, lalu menghina, lalu menyakiti, lalu menunjukkan keburukan akhlak. Jadi tanakut, kontradiksi antara ucapan dengan perilaku setelahnya. Jadi di dalam sholat terkandung makna dia akan berkomitmen menjadi orang yang lebih baik seusai sholat. Berkomitmen untuk memiliki akhlak yang mulia, berkomitmen untuk tidak memberi maldorat kepada apapun dan siapapun di sekitar kita. Berdasarkan hal itulah maka kekhusyuan harus Wajib ini melahirkan kemuliaan akhlak. Ketika akhlak buruk itu indikator salatnya enggak khusyuk. Enggak ada kekhusyuan dalam jiwa dan hati orang seperti itu. Orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang benar imannya pasti akhlaknya baik dan mulia. Kita sudah terangkan seluruh inti dari ajaran Islam Baik masalah akidah Masalah tauhid Masalah ibadah Pokoknya apapun yang Allah syariatkan Seluruhnya harus berbuah kemuliaan akhlak Dan ini yang saya jelaskan tadi Dampak ibadah kepada kehidupan sosial Kemuliaan akhlak bisa menciptakan persaudaraan, persahabatan, ukhuwah Islamiyah yang lebih erat. Ya akan ada permusuhan, kebencian, kedengkian. Ketika kita menunjukkan kemuliaan akhlak kepada orang lain, kita selalu senyum, ramah ketika jumpa, memperhatikan, menolong, membantu gitu ya dermawan, orang akan suka kepada kita, ya enggak? Kalau suka akan akrab, bersahabat, bersaudara, bersatu, dan ada feedback, mereka akan baik juga ke kita, menolong juga ke kita, memperhatikan ke kita, peduli kepada kita, empati, simpati kepada kita. Coba bayangkan semua orang menunjukkan kemuliaan akhlak kepada setiap orang dah bakal akrab. Bakal bersaudara. Bakal bersatu padu. Lahirnya ikhwah islamiyah, lahirnya persatuan dan kesatuan itu dari kemuliaan akhlak. Sebaliknya akhlak yang buruk melahirkan kebencian, kedengkian, hasad, iri, dengki, akhirnya bermusuhan, akhirnya pecah. Dan keburukan akhlak karena keburukan sholat. Karena keburukan iman, akidah dan tauhid buruk. Kenapa seseorang yang uh, meng, apa, bisa mengganggu ke tetangganya nggak ada iman? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah nggak beriman. Tiga kali Nabi menyatakan demikian. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang nggak beriman? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa terganggu, tidak aman dari gangguannya, nggak iman dia. Iman itu akidah dan tauhid harus diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Maka na yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jaruh siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir ini akidah nih ini tauhid nih hendaklah bicara baik atau diam ini akhlak hendaklah memuliakan tamu dan tetangga ini akhlak erat kan keterkaitan akidah dengan akhlak, iman dengan perilaku, tauhid dengan tingkah laku, dengan ke, ke, kelakuan. Demikian juga sholat, demikian juga saum, demikian haji. Itu melahirkan kemuliaan akhlak. Nyata, buah nyata dari seluruh inti ajaran Islam adalah akhlak. Pantas Nabi menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akulah hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ternyata menyempurnakan akhlak manusia itu harus diluruskan akidahnya, tauhidnya, sholatnya. Baru lahir akhlak yang mulia. Kalau lang eh kamu jangan dusta ya, kamu harus sopan, harus beradab. Tapi bagaimana akidahnya, tauhidnya, sholatnya tidak diperbaiki, nggak mungkin bisa melahirkan kemuliaan akhlak. Jadi akhlak ini buah nyata dari seluruh inti dari ajaran Islam termasuk buah nyata dari kekhusyuan di dalam sholat. Maka orang yang akhlaknya masih nyebelin, masih tukang gibah, masih tukang fitnah, masih tukang menghina, masih tukang menyakiti, sholatnya belum benar tuh. Akidahnya tuh perlu dikoreksi tuh. Tauhidnya tuh perlu diluruskan lagi tuh. Karena mustahil salat yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar mustahil membuahkan akhlak yang buruk tidak bisa ya. Itulah buah yang keempat. Buah yang pertama adalah Mengusir setan buah yang kedua Tingginya derajat dan kemuliaan buah yang ketiga Teraihnya kebahagiaan ataupun kesuksesan Dan buah yang keempat adalah Lahirkan kemuliaan akhlak Buah yang kelima Keenam Ketujuh itu hari Kamis yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Masih tentang buah dari kehusuan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah Afan Ustaz izin bertanya Apa boleh saat anak malas sholat Kita beri hukuman Misalkan disuruh mengerjakan pekerjaan rumah Atau diambil HP-nya dan sejenisnya Iya tergantung berapa tahun ini usia anak Tapi yang jelas hukuman boleh diberikan walaupun kepada anak-anak. Jangan lebay sok bijaksana. Kalau anak salah tuh jangan disalahkan. Apalagi dihukum. Kalau nggak disalahkan, nggak dihukum, anak tidak merasa salah, akhirnya terus dia berbuat salah. Karena tak pernah dihukum, akhirnya berani melakukan kesalahan di muka umum. Tapi kalau umpamanya disadarkan itu salah lalu dihukum, dia nggak berani. Dan syariat Islam menerat, menerapkan kebolehan memberi hukuman walaupun kepada anak kecil. Kata Nabi Ali Alaihi wasallam murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika dia usianya tujuh tahun. Tujuh tahun mulai perintah, bukan mulai mendidik. Men, tujuh tahun itu sudah bisa sholat. Perintahkan, tegas, sholat kamu. Itu sudah bisa, baik bacaannya, gerakannya, waktunya, semuanya. Kesalahan orang, biarkan enam tahun, jangan dulu dididik sholat. Salah, dididik sholat. Hanya mulai perintahnya tujuh tahun. Imam Sufyan Thauri ditanya kapan mulai mengajarkan sholat kepada anak-anak Beliau menjawab ketika dia sudah bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri Dan anak berbeda usianya dalam hal itu Hanya cara mengajarkannya bukan Hayo hafalkan fatihah, nggak akan bisa Cara mengajarkannya Li ajak sholat Suruh lihat, walaupun dia awalnya tuturut munding nggak masalah. Kita sujud dia ngadapang, nggak masalah. Ya, kita sujud dia naik ke punggung, nggak masalah. Nah, tujuh tahun perintahkan, sepuluh tahun nggak nggak mau sholat pukul. Ini menunjukkan hukuman. Boleh enggak sebelum 10 tahun diberi hukuman? Boleh tapi tidak boleh memukul. Dan para sahabat zaman dahulu menghukum anak karena kesalahan di luar kesalahan dalam sholat. Seperti Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari menukil perkataan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu seorang ulama tabi'in. Berarti orang tuanya itu sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, Kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Dulu orang tua kami suka memukuli kami karena masalah janji dan amanah. Ingkar janji, tidak menaikkan amanah, dihukum pukul. Yadribunana. Makanya berkata Imam Ibn Hajar al-Asqalani ketika membahas perkataan Imam az dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Hadis ini menjadi bolehnya memberikan hukuman berupa pukulan ke anak. Tapi tetap tidak boleh menimbulkan bekas, apalagi berdarah, apalagi cacat seumur hidup dipukulnya sama samurai, oh jangan. <laughs> sama kampak, sama palu ya nggak boleh. Tidak boleh menimbulkan bekas. Karenanya anak-anak takut lalu tidak berani melakukan kesalahan. Ya. Kalau anak tidak sholat setelah 10 tahun pukul. Kalau sebelum 10 tahun jangan lu pukul, boleh enggak diganti dengan hukuman lain? Boleh. Tidak dikasih uang jajan, HP-nya merampas HP, jangan dulu dikasih HP atau sebelum 10 tahun Maya. Ambil mau sholat, sholat mau enggak ambil HP-nya. Main game terus dia nanti ya. Anak punya HP ngapain? Apa telepon, chatting gitu, browsing. Jangan madara Jangan dikasih HP. Boleh memberi hukuman asal tidak dipukul sebelum 10 tahun. Setelah 10 tahun pukul. Bismillah, semoga Ustaz keluarga dan tim diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyakum. Di izin bertanya di kompleks saya ada dana yang sengaja dikumpulkan untuk ta'awun Dipakai untuk menjenguk orang sakit Sifatnya tidak wajib Bagaimana hukumnya? Bagus Bagus, boleh Dana sosial gitu ya Berapapun Baik iuran ditentukan atau tidak ditentukan masuk ke canceling berapapun Makin banyak makin bagus Dan pahala orang yang nyumbang dilihat dari dua hal Pertama niat, yang kedua besarannya Makin besar, makin manfaat, makin besar pahala Makin ikhlas, makin besar pahala Gede tapi ingin dipuji, nggak ada pahala bahkan dosa ya Ustaz, Afan ada Belum, sebentar Eh, bagaimana hukumnya? Apa hal tersebut termasuk ke dalam meminta-minta? Enggak, bukan minta, kan anjuran. Siapa yang mau silahkan. Ya udah, sok. Baik, ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TSL dan Ustaz. Uh, eh, Assalamualaikum Ilaya wa ilaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan orang yang melakukan dosa? Bahkan banyak dosa membuat dia ketika berdoa hanya cenderung ingin meminta ampunan dan rahmat saja dan tidak enak bila meminta kebaikan yang lain seperti sehat, rezeki dan lain-lain dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Baik, barakallahu Salah satu peserta TSL Kalau seseorang banyak melakukan dosa, setiap doa mintanya hanya ampunan dan rahmat, ampunan rahmat. Gak punya muka untuk minta yang lain-lain. Minta kesehatan, minta rizki, minta jodoh gitu. Akhirnya jomblo terus. Boleh apa tidak? Kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Tapi tidak afdol. Selain minta ampunan dan rahmat, ya minta ampunan dan rahmat boleh. Lalu dia tidak mau minta yang lain karena karena tidak punya muka karena banyaknya dosa menunjukkan kebodohan dia tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Allah itu makin banyak diminta makin suka. Walaupun kita banyak dosa. Kalau kita ah saya mah percuma minta rizki, minta sehat, minta jodoh banyak dosa nggak akan dikabul makanya minta ampunan aja. Itu menunjukkan tidak mengenal Allah. Tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Allah itu pengampun dan penyayang. Sering kita jelaskan orang durhaka dikabul doanya. Bahkan orang kafir dan orang musyrik Selama ketika berdoa tulus, ikhlas dan fokus kepada Allah Seseorang musyrik di daratan Pergi ke lautan terancam nyawanya oleh gelombang Lalu ikhlas berdoa kepada Allah minta diselamatkan dikabul oleh Allah Wa idza ghasyahum maujun maujun kadzulali da'awallaha mukhrisina lahuddin Ketika mereka itu diombang-ombang diombang-ambingkan oleh gelombang, mereka berdoa tulus kepada Allah. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah mengabulkan doanya diselamatkan kembali ke daratan, mereka durhaka lagi. Muqtasid. Simple. Lalai lagi. Dalam riwayatnya idahu dalam ayatnya idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Bayangkan. Orang sederhaka itu orang musyrik ketika doa kepada Allah dengan yakin dan tulus dikabul. Apalagi kalau tidak musyrik, tidak kafir. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi dikhawatirkan dia tidak mau meminta yang lain-lain selain ampunan dan rahmat karena ketidaktahuan dia tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Minta aja nggak apa-apa. Walaupun kita banyak dosa, doa astajib lakum. Tahu nggak? Kenapa kita doa? Kalau doa itu real nyata kita lakukan, itu karena hidayah dari Allah. Allah memberi hidayah kepada kita untuk berdoa dalam bentuk memberi keinginan dan kemampuan untuk berdoa tiba-tiba doa itu hidayah Allah. Kenapa Allah beri hidayah kepada kita untuk berdoa? Karena Allah ingin memberi kepada kita melalui doa kita tersebut. Jadi memintalah kepada Allah sekalipun kita banyak dosa dan banyak maksiat. Wallahu a'lam. Apakah sah salat seorang imam yang memakai sarung bau pesing? Ya enggak, karena bau pesing menunjukkan adanya air kencing. Berarti apa? Najis. Salah satu indikasi masih ada najis adalah aromanya. Ada tiga yang menunjukkan aroma, warna, dan baunya. Eh, bau. Aroma, warna, dan rasanya. Ya. Jadi kalau salah satu di antara itu ada, berarti masih ada. Kalau umpama sudah nggak nggak ada pesing nih, coba jilat. Ada <laughs> asin, ya, berarti masih ada. Coba warnanya lihat, ada kuning-kuning berarti masih ada. Apalagi tiga-tiganya, ya. Nah, jadi adanya bau pesing menunjukkan masih adanya zat air kencing berarti najis, maka tidak sah. Meskipun sarungnya sudah dicuci tapi melekat baunya. Iya gitu. Mungkin dicucinya sama air kencing. <laughs> iya gitu. Mungkin nggak bersih, ya. Indikasi bersihnya kalau hilang salah satu di tiga-tiga dari sifat najis tersebut, ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Ustaz dan keluarga diberi kesehatan selalu Amin wa iyakum Izin bertanya apabila salat-salat berjamaah Saat salat berjamaah Ada makmum yang suka apa ada makmum yang suka menyerangkan menyerang mengerangkan apa oh, merenggangkan mungkin ya tidak dirapatkan dengan makmum lain apa hukumnya kalau ada eh, apa hukumnya kalau ada yang harus dilakukan imam bila makmum tersebut masih seperti itu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Lalu apa yang harus dilakukan oleh imam e, bila si makmum masih seperti itu apakah tetap melanjutkan salat atau tidak? Kalau sudah takbir ya, ya sudah biarkan. Yang penting sebelumnya lurus rapat. Udah lurus rapat, lalu takbir. Lalu ada makmum sebagian yang sengaja maju mundur atau kan kadang-kadang anak-anak ya sebelum takbiratul ihram uh khusyuk begitu takbir Allah wah langsung pindah lari otomatis safnya apa rusak renggang apa yang harus dilakukan imam apa batalkan sholatnya enggak enggak akan kelar-kelar <laughs> nanti teruskan aja sholatnya nanti kasih nasihat seusai sholat kasih peringatan setelah sholat ya. Adapun kalau belum baru takbir melihat ada anak yang lari, eh, hei, kalau karena belum sholat, masuk kamu, jangan lari lagi, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah Allahu Akbar lalu kelihatan ya ke kelia, ke ke kareretan kelirik atau kedengaran bluk bluk bluk bluk anak-anak itu gegelutan, lari-lari, jungkir ketika kita sudah mulai. Kan ada anak begitu. Anak itu tahu situasi. Kata orang Sunda, ngabudi ucing. Di hadapan kita baik. Sebelum takbir, oh khusyuk. Begitu takbir, Allah ruah, bubar itu. Ada yang kayak gitu ya. Kesel gak kita? Kesel. Nanti setelah suatu. Sayangnya setelah sholat begitu assalamualaikum, assalamualaikum mereka sudah bubar, <laughs> lari. Nanti aja eh, pada waktu sholatnya, pinternya mereka sebelum komat mereka belum datang. Begitu komat, <laughs> takbir baru pada datang tuh, uh, kehil. Jadi kalau sudah sholat teruskan, jangan dibatalkan. Ada lagi dari sana? Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf, agak sedikit curhat Dan sedikit melenceng dari topik Bagaimana tips serta trik Supaya saya bisa terhindar dari rasa futur atau malas Dalam beribadah Karena saya terkadang secara sadar malas untuk berangkat ibadah. Itu materi Ahad kemarin, tapi di Subang. Sudah pertemuan ketiga ya setelah pandemi. Judulnya Kenapa sulit beramal soleh? Kenapa malas untuk beribadah? Kenapa berat untuk melakukan kebaikan? Kenapa futur? Sudah tiga pertemuan dan menjelaskan tiga penyebab. Secara umum ada dua penyebab, penyebab internal dan eksternal. Internal itu yang datang dari diri kita sendiri. Tiga yang sudah kita terangkan pertama al jahl kebodohan, karena kita bodoh. Dan kebodohan pertama Kenapa bisa menyebabkan malas? Kebodohan itu tidak bis, tidak memberi motivasi. Ilmu bisa memberi motivasi. Kenapa orang rajin tahajud tengah malam ketika ngantuk, ketika malas, ketika dingin gitu ya, ketika sepi menyendiri? Kenapa tahajud? Termotivasi oleh ilmu tentang tahajud. Keterangan keutamaan tahajud dia baca atau dia dengar, oh teriming-iming, akhirnya termotivasi. Kenapa seorang rajin saum sunat? Padahal boleh bagi dia makan minum sepuasa. Kenapa? Lapar, haus, lemas? termotivasi oleh ilmu yang berisi keutamaan saum menggugurkan dosa meraih pahala doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surga diselamatkan dari api neraka banyak tuh termotivasi dia oleh seluruh keutamaan saum belum secara kesehatan saum itu detoks. Saum itu membuang racun, membuang zat-zat yang tidak diperlukan, menyehatkan, menurunkan kadar gula, kadar kolesterol, eh, tensi darah, macam-macam sehat. Termotivasi orang. Jadi ilmu memberi apa? Motivasi. Otomatis kebodohan tidak memberi motivasi. Ngapain orang saum lapar-lapar para kita boleh makannya? Ngapain tahajud? Kan nggak tahajud juga nggak dosa, mending berselimut enak. Kan gitu. Nggak tahu dia tentang keutamaan itu tidak termotivasi. Jadi pertama karena kebodohan. Obatnya apa? Obatnya adalah belajar. Teruslah. Selain belajar itu memberi motivasi, yang kedua belajar juga mengundang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, dosa dan maksiat. Dosa maksiat menghalangi kita dari apa? Dari hidayah. Karena dosa, karena maksiat kita jadi malas ibadah. Sama yang bertanya tadi. Introspeksi. Rutinitas apa yang selama ini kita laku, lakukan yang dicela oleh agama, yang dilarang oleh agama. Mungkin kita terlalu banyak berselancar di dunia maya dan di sana banyak dosa dan maksiat, ya. Mungkin kita apa masih punya tadi itu ada hikat benci kepada sesama. Adanya kebencian kepada sesama dijamin mustahil dia khusyuk dalam sholat. Mustahil dia itu bisa tergerak untuk sholat. Nah, salah satu di antara penghalang dalam melakukan ibadah dan amal soleh adalah ini nih yang perlu diluruskan. Asal-asalnya kita, asal-asalannya kita adalah melakukan kewajiban. Salat-salat tapi asal-asalan. Saum-saum tapi asal-asalan. Baca Quran, baca Quran tapi asal-asalan nggak berkualitas. Akhirnya ditolak. Dan dampak dari tolaknya ibadah tersebut Allah cabut hidayah ibadah dari diri orang tersebut. Tadinya umpah rajin sholat tiba-tiba malas Tadinya rajin saum tiba-tiba berhenti Tadinya rajin baca Quran tiba-tiba berat Itu tanda Allah mencabut hidayah ibadah itu dari diri kita Karena apa? Salah satu, salah satu penyebabnya adalah kita melakukan ibadah itu asal-asalan. Allah nggak suka, Allah tolak. Tolak. Akhirnya Allah cabut lagi hidayah untuk ibadah tadi. Dan asal-asalan atau ala kadarnya dalam melakukan kewajiban itu dosa. Salat tapi tidak khusyuk fawailul musallin. Salat tapi riak, fawailul musallin. Saum tapi ucapannya perilakunya masih berkecimpung dalam dosa malam yada qaula zur wal amala bih ya wal amala bih falaysa hajatun fi ayyada amah wa sharabahu. orang yang saum tapi selama saumnya dia tidak menjauhi dosa tidak menjauhi kemungkaran putus saum ditolak umroh haji baca Quran begitu juga doa doa tapi apal cangkem, tahu apal cangkem? Jadi lafal doa dari Quran dan hadis sudah hafal. Maka ketika dibaca nggak dihayati. Mulut membaca doa, tapi hati pikiran ingat ke yang lain-lain. Coba bagaimana kalau kita ngobrol, orang itu dengar omongan kita, tapi sambil lihat kemana, lihat HP, tersinggung nggak? Tersinggung. Apalagi Allah. Kita berdoa, mulutnya mengucapkan kata-kata doa, ini terangkat, tangannya gitu ya. Tapi hati pikirannya ingat ke masalah-masalah lain. Tidak dihayati isi doanya. Bagaimana mungkin Allah mengabul? Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Min qalbi min qalbillah La yaqbulullahu du'aan min qalbillahi. Allah tidak akan mengijabah doa yang lahir dari hati yang lalai. Ya. Nah, Allah cabut hidayah untuk berdoa. Akhirnya enggan lagi dia berdoa. Salat, tapi salatnya asal-asalan ala kadarnya. Allah cabut hidayah untuk salat. Akhirnya dia enggan, malas dan berat untuk salat. Jadi banyak penyebab ya itu baru internal, belum eksternal. Ya eksternal itu lingkungan, godaan setan dan seterusnya. Maka jauhi seluruh penyebab dari beratnya kita beramal soleh. Hindarkan maksiat, jauhi dosa-dosa ya, perbuatan-perbuatan yang lago yang tidak ada manfaatnya, jauhi. Kemudian tambahlah ilmu kita dengan banyak menghadiri majlis-majlis kajian seperti ini kalau harus uh, berkelana di dunia maya coba buka situs-situs yang berisi ilmu YouTube-YouTube yang berisi kajian atau murata menambah ilmu, menambah iman, menambah hidayah, menambah motivasi untuk melakukan ibadah dan amal soleh ya. Wallahu'alam Semoga Allah azza wa jalla tetap menganugerahkan, melimpahkan hidayah taufik kepada kita untuk beribadah dan beramal soleh yang tulus ikhlas dan berkualitas sehingga Allah menerima semua ibadah kita, mengabulkan semua doa-doa kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Cukup ya sampai di sini insya Allah kita akan jumpa kembali besok hari Jumat membahas masalah tauhid.